Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wa mursalin amma ba'du Pemirsa setia TVRI yang kami cintai dimanapun Anda berada Bagaimana kabar Anda pagi hari ini Semoga keimanan kita semua dalam keadaan meningkat Dan tentunya tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat Bahagia sekali pagi hari ini seperti biasa Sabtu pukul 4 pagi Tele dakwah akan menemani Anda selama satu jam ke depan Dan mungkin untuk Anda yang baru pertama kali menyaksikan acara ini Perlu kami informasikan bahwa tele dakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon Dan untuk mengikuti acara ini Anda cukup menghubungi kami Di nomor telepon 574 1501 atau di 021 574 1435 Baik, oh, nomor teleponnya ternyata kita menggunakan nomor telepon yang lama yaitu 5743476 atau 0215743478. Dan tema kita yang diperlombakan pagi hari ini adalah memelihara kemurnian Islam dan kami yakin sekali para dai dan dia pastinya sudah menyiapkan materinya. Dan seperti biasa Pagi hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya Lispi Revina. Assalamualaikum Mbak Livi. Waalaikumsalam Mas Vicky. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan <laughs> senang sekali pemirsa kami dapat hadir menjumpai Anda tentunya di acara dakwah. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Dan seperti biasa acara ini berlangsung satu jam ke depan dari mulai pukul 4 hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah memelihara kemurnian kemurnian Islam. Dan seperti biasa di studio kami juga telah hadir dua orang dewan hakim yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali Master Agama dan juga Bapak Dr. Hendra Holid Master Agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah, mudah-mudahan Anda sudah menyiapkan materi kami yang uh, dikenakan memelihara kemurnian Islam. Waktu yang kami berikan hanya 3 menit. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, nanti Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Namun seperti biasa, sebelum acara ini kami mulai, kita akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra Khalid Master Agama. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRI dan para dai dan daiyah di mana saja saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terindah dan terbaik bagi kita dan keluarga. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini belum seberuntung kita, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada. Untuk itu Allah memerintahkan kepada kita untuk memelihara kemurnian Islam yang telah ditetapkan oleh Allah ini. Bahkan dalam satu dalam satu ayat yang tegas dikatakan dalam surah Ghafir ayat 14 mengatakan fad'uhum mukhlisina lahuddin hendaklah sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya walau karihal kafirun meskipun orang kafir tidak menyukainya subhanallah pertanyaan yang sederhana adalah bagaimana cara kita menjaga atau memelihara kemurnian Islam ini yang pertama adalah memelihara kemurnian Islam melalui pedomannya yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup setiap Muslim. Dia merupakan way of life-nya Muslim. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik misalnya. Rasulullah bersabda, "Tarku fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. dan tadilu, pasti kalian tidak akan pernah tersesat. Pasti kalian akan bahagia. Kata masaktum bih bihima jika kamu berpegang pada duanya yaitu kitabillah wa sunnah Rasulullah yaitu pada kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah oleh karena itu pastinya tentu ada pihak-pihak yang tidak senang melihat kemurnian Islam ini dengan cara banyak sekali fakta-fakta yang kita lihat ada yang menambah hadis ada hadis palsu ada kemudian kita lihat menambah ayat mengurangi ayat Al-Qur'an bahkan melakukan multi tafsir terhadap Al-Qur'an dengan tafsir sembarangan Wa khataman nabiyyin misalnya, yang diartikan semestinya adalah penutup nabi-nabi. Kemudian diartikan khatam, diartikan adalah cincin, pengikat. Ini berarti mengartikan kalau khatam berarti mengartikan bahwa menafsirkan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini telah mencerdai, menodai kemurnian Islam. Ini penting sekali jika ingin terjadi berarti kita telah melakukan atau menodai kemurnian Islam. Para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada. Oleh karena itulah, sejak sekarang ajarkan pada anak-anak kita, pada kita sendiri, belajar Al-Quran yang baik, hadis yang baik, menghafalnya, dan kemudian mengamalkannya dengan baik. Sehingga kemurnian pedoman Al-Quran dan hadis ini terjaga sampai kapanpun para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada. Yang kedua, menjaga kemurnian Islam melalui pengamalannya. Murni pengamalannya. Yang pertama murni pedomannya, yang kedua murni pengamalannya. Yaitu terhindar dari bid'ah, terhindar dari tahayul, terhindar dari syirik, terhindar dari maksiat, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan dalam sebuah ayat jelas dalam surat Al-Hasr ayat 7 tegas dikatakan wa ma min rasul wa ma atakumur rasul fahuzuhu apa yang datang dari rasul ambillah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang tinggalkan jelas saya masih ingat orang tua-tua dulu mengatakan beramal itu harus punya ilmu kalau tidak punya ilmu sesat ibarat masuk sebuah gua tanpa ilmu dia akan sesat tanpa peta sesat kemana tidak tahu kita oleh karena itu milikilah ilmu yang banyak takakum fid Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari ilmu yang banyak sehingga semakin maksimal kita beramal dan beribadah kepada Allah dalam rangka menjaga kemurnian Islam ini. Para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara yang berada. Kadang-kadang ada sebuah contoh, saking asiknya kita beribadah tanpa ilmu. Sholat itu satu hari itu sholat wajib itu lima kali dalam satu hari. Tapi saking rajinnya menjadi tujuh kali atau delapan kali. Ini tanpa tuntunan. Ini sama dengan menodai kemurnian Islam. Oleh karena itu carilah ilmu yang banyak sehingga ibadah kita lebih maksimal. Para pemirsa dan para dai dan daiyah di mana saja saudara berada, yang ketiga adalah menjaga kemurnian Islam melalui niatnya, yaitu niat semata-mata karena Allah. Yakinlah, jika kita niat kita bukan karena Allah, maka kemurnian Islam ini tidak bisa kita jaga. Kita ini yakinkanlah bahwa nahnu minallah. Kita ini dari Allah. Nahnu ma'allah. Kita hidup bersama Allah. Wa nahnu ilallah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Betapa tenangnya hidup ini kalau semuanya kita sandarkan pada Allah. Para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada. Dengan demikian jelaslah hidup ini akan punya arti dan punya makna jika kita mampu menjaga kemurnian Islam. Para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada, oleh karena itu kita berharap kita semua mampu menjaga kemurnian Islam ini oleh karena itu, selamat bagi para dai dan daiyah di mana saja. Mudah-mudahan mampu menyampaikan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Holid MA yang sudah memberikan pembekalannya dan mudah-mudahan para dai dan daiyah maupun santriwan santriwati dimanapun Anda berada sudah mempersiapkan materi untuk mengikuti acara dakwah ini. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengikutinya anda dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 5743476 atau 021 5743478. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah memelihara kemurnian Islam. Waktu yang kami berikan hanya 3 menit. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balihu anni walau ayah. Iya, pemirsa, kami terus menantikan partisipasi Anda di acara tele dakwah ini. Mas Vicky, bagaimana hmm. menurut Anda? Iya, pada pagi hari ini sudah dibahas cukup banyak ya. Iya. Sudah dibahas cukup banyak oleh Dewan Hakim kita tentang bagaimana memelihara kemudian Islam. Hmm. Dan beberapa poin tadi sudah disampaikan dan tentunya kami berharap sekali para dai dan daiyah dan santriwan santriwati dari pesantren manapun di Indonesia ini bisa kembali menambahkan mungkin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dewan Hakim kita dan kami sangat mengundang sekali partisipasi Anda khususnya mungkin para dai dan daiyah yang baru-baru untuk bisa bersambung bersama kami di Teledawa pagi hari ini dan bisa menyampaikan materinya. Dan tentunya nanti materi Anda, penyampaian Anda akan dinilai oleh Dewan Hakim kita dari mulai artikulasi lalu intonasi Anda. Perlu kami ingatkan jangan seperti membaca, dan juga uh, keterkaitan antara tema dengan materi isi materi yang Anda sampaikan. Dan tentunya waktu yang tiga menit kita berikan ya ya. harus digunakan sebaik mungkin ya Mbak Ivi ya. Di layar kaca sudah tertera gitu iya. ya. <laughs> ya. Hitung mundur. mundur. Iya. Mundur Jadi jangan sampai terlewat dan mudah-mudahan pas waktunya ya, ya. Iya. Baik, bagaimana saudara tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya dulu Pak Sofian. Balighu hmm. amni walau ayah. Iya, mantap sekali nih Pak Sofian. Baik Pak Sofian. Apa kabar ikhwana? Alhamdulillah Pak Sofyan sama ya. Baik, Alhamdulillah Pak Sofyan. Temanya sudah tahu ya Pak Sofian ya. Iya. Baik, boleh dimulai sekarang dan waktunya kami beri hanya 3 menit. Silakan Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali amma ba'd. Ikhwatal iman. Menjaga kemuliaan Islam. Allah telah memurnikan akidah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian mohon maaf hadanallahu wa yakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sofian yang selalu setia mengikuti acara teledakwah setiap Sabtunya insya Allah ya. Iya betul sekali dan tentunya pemirsa yang lain di rumah jangan sampai kalah ya dengan Pak Sofian ini. Iya. Iya dan kami terus menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 atau di 021 574 3478. Tema kita adalah memelihara kemurnian Islam. Waktu yang diberikan hanya 3 menit saja dan manakala Anda telah tersambung bersama kami, Anda harus menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balihu anni walau ayah. Iya. Temanya adalah memelihara kemurnian Islam. Kami selalu menantikan partisipasi Anda dari para da'i dan da'iyah maupun santriwan santriwati dimanapun Anda berada. Dan ini tidak terbatas oleh usia juga ya Mas Fikri ya karena di sini ajang untuk latihan, berdakwah. Ya, siapa saja bisa mengikuti acara teledakwah pagi hari ini dan untuk santriwan santriwati mungkin sudah sangat terbiasa untuk mengikuti eh, apa namanya ceramah karena biasanya mereka melakukan muhadarah di ya. pesantren-pesantrennya dan mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik di acara teledakwah ini lebih lancar lagi ya lebih lancar lagi tentunya calon ba'i dan ba'iyah iya. Ya. Pemirsa masih di 5743476 atau di 0215743478. Silakan bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Dan nampaknya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu Bapak. Ya. Passwordnya dulu. Balihu eh. anni walau ayah Silakan Bapak Balihu anni walau ayah Terima kasih Dengan Bapak siapa di mana? Pak Kasman Iya, di mana Bapak? Di Oke, sama kita adalah memelihara kemerdekaan Islam Waktunya hanya 3 menit, siapa dimulai dari sekarang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam ini jangan sampai ternoda karena kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh seluruh umat di seluruh alam semesta ini. Nah, oleh karena itu di antara berapa nabi-nabi yang telah lewat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan untuk membawa Islam yang amat seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu kita harus menjaga yaitu Al-Quran dan hadis yang mana, yang mana Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai patokan atau sebagai pegangan bagi kita umat Islam. Jadi, oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, Islam ini adalah bukan agama yang dipermainkan, bukan agama yang dipertukarkan oleh apa-apa saja, oleh harta benda, oleh eh, apa namanya itu oh, eh, budaya budaya maksud saya budaya budaya kebanyakan sekarang umat Islam itu adalah selalu eh, me itu Islam itu dengan budaya yang ada di daerah itu. Nah, oleh karena itu janganlah kiranya peraturan Islam itu kita campur dengan budaya. Ah, tetaplah kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang mana Al-Quran dan hadis itu adalah obor bagi kita umat Islam yang akan kita pegang, yang tidak akan kita lepaskan yang tidak akan kita campur baurkan. Apapun yang terjadi kita harus tetap pegang teguh Al-Quran dan hadis yang mana sebagai obor kita untuk menyelamatkan Islam ini. Kapan kita meleset daripada Islam, eh, Al-Quran dan hadis itu maka kita akan sesat karena ini adalah obor kita. Eh, sekian Bapak pemirsa, ibu-ibu pemirsa di Sultan Anak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasman dari Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan dakwahnya. Namun sayang sekali waktunya sudah habis. Sudah habis. Dan tadi cukup uh, tepat uh, tepat juga waktu digunakan walaupun penutupannya agak sedikit uh, mendadak. Baik tentunya kami tentu masih mengundang siapapun Anda Para da'i dan da'iyah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Di 5743476 atau di 0215743478 Tentunya ada paspor yang harus Anda ucapkan ketika nanti Anda telah tersambung bersama kami Baligu ani walau ayah Tolong diingat-ingat dan bisa diucapkan ketika Anda nanti telah tersambung bersama kami dan juga perlu kami ingatkan bahwa ketika mungkin nanti Anda terpilih sebagai penyampai terbaik anda harus mengirimkan segera foto ukuran postcard dan tentunya fotokopi dari identitas asli Anda dan nantinya akan kami gunakan untuk kami tampilkan di acara grand final dari Dakwah insya Allah. Iya, kami juga masih terus menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Temanya adalah memelihara kemurnian Islam. Dan kami juga ingin menghimbau kepada Anda yang ingin mengikuti acara ini diharapkan untuk memakai pesawat telepon rumah ya atau fixed line karena uh, suaranya akan terdengar lebih jernih dan juga Anda kalau um, menghubungi kami jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu dan harus jelas menyebutkan nama dan asalnya. Iya, dan juga Nah, baik. <laughs> sudah yang tersambung kembali, penumpang berikutnya. Assalamualaikum. Iya, sayang iya, sekali terputus. terputus. Ya, mudah-mudahan bisa coba lagi Bapak atau Ibu yang tadi terputus iya. bisa bergabung bersama kami. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak itu bahwa hmm. sebaiknya menggunakan fixed line dan juga kalau misalkan menggunakan telepon seluler khawatirkan nanti suaranya terputus terputus, terputus iya. sampai di sini. Kalaupun ingin menggunakan handphone itu uh, apa namanya sinyalnya harus mencari yang benar ya posisi terbaik <laughs> posisi terbaik posisi terbaik di rumahnya iya, karena kadang-kadang baterainya harus dicas full <laughs> supaya tidak terputus-putus nantinya. Baik pemirsa, para dai dan daiya dimanapun Anda berada maupun santriwan santriwati yang ingin mengikuti acara ini, langsung saja menghubungi kami di nomor telepon 5743476 atau di 0215743478. Tadi sudah ada dua peserta yang sudah masuk, ada Bapak Sofian dari Kalimantan Timur dan juga Bapak Kasman dari Sulawesi Selatan. Iya, dan kami juga mengundang tentunya dari provinsi-provinsi yang lain dari DKI Jakarta juga tentunya sebagai tuan rumah nih untuk bisa bergabung bersama kami di tele pagi hari ini dan untuk bisa menguraikan materinya dengan materi dengan tema memelihara kemurnian Islam. Dan semoga ini juga menjadi sebuah bentuk eh, kita saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran dan insya Allah juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Baik terus sekali kami mengundang Anda para dai dan daya di 5743476 atau di 0215743478. Dan tema kita pagi hari ini adalah memelihara kemurnian Islam. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya dan bisa mengucapkan password ketika nanti tersambung bersama kami. Baligu anni walau ayah. Mohon diingat-ingat dan juga mohon diucapkan dengan baik dan juga dengan lagu yang seperti tadi insya Allah. Iya dan uh, Bas ini ada hal yang menarik tadi yang disampaikan ya. pada saat pembekalan uh, Ustadz mengatakan bahwa beramal harus punya ilmu karena kalau tidak punya ilmu kita akan sesat Betul. Gitu. Iya. Dan mungkin fenomena ini juga banyak sekali terjadi di masyarakat kita kali ya mm -hmm. bahwa banyak yang melakukan amalia-amalia iya. dalam ya. agama tapi minim sekali dalam hal keilmuannya sehingga banyak sekali terjadi uh, penyimpangan, terjadi hmm. banyak kesalahan di sana sini. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini ada perbaikan-perbaikan yang terjadi karena insya Allah para dai dan dai dari seluruh Nusantara bisa menyampaikan materinya dan tentunya mudah-mudahan semakin memperbaiki pemahaman kita tentang keilmuan keislaman iya, ya. Dan seperti menyangkut tema kita dalam memelihara kemurnian Islam, itu juga ada hal-hal bahwa memelihara kemurnian Islam itu harus melalui pengenalannya dan juga melalui niat karena Allah. Iya. Ya. Ada satu lagi tadi ya. Menghindari bid'ah ya. Iya, menghindari bid'ah. Karena banyak sekali eh, campuran-campuran uh, ya. Iya. Beberapa tadi dua orang peserta ketiga sudah menyampaikan hal itu. Iya. Nah, Baik, penonton berikutnya. Assalamualaikum. Iya, passwordnya dulu Bapak. Balighu anni Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Baizuri Kalimantan Selatan. Bapak Baizuri di Kalimantan. Baik, saya sudah tahu Bapak insya Allah ya. Ya baik, waktunya tiga menit saja dan dipergunakan dengan baik. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما Pemirsa Dewan Hakim yang kami muliakan Islam adalah agama yang benar Agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dijelaskan dalam Al-Quran innatina indallahil Islam satu-satunya agama yang diridai Allah adalah Islam ketika kita memeluk agama Islam maka ini satu pilihan yang tepat yang tidak ada nilainya apabila dibandingkan dengan materi, pangkat, dan jabatan. Oleh karena itu kita memelihara kemurnian Islam. Menjaga kemurnian Islam sangat-sangat penting sekali. Karena sekarang banyak arahan-arahan yang ingin menyimpangkan kita, yang ingin menjauhkan kita dari Islam. Banyak ajaran-ajaran yang ingin mengajarkan kita untuk kembali kepada agama di luar Islam satu contoh kita dijauhkan dari Al-Quran sementara akhlak kita seperti orang Yahudi dan Nasrani namanya Muslim namanya Abdullah namanya Salihah tetapi akhlaknya seperti orang Yahudi dan Nasrani oleh karena itu mari kita menjaga kemurnian Islam dalam diri kita kita jaga baik-baik karena ini ibarat satu permata yang sangat mahal yang tidak ada nilai. Oleh karena itu dalam al Quran dijelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang mencari agama selain Islam, maka orang itu akan sesat dan rugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ruginya kita? Sangat rugi kita kalau ketika kita tidak menjaga kemurnian Islam dalam diri kita. Menghadapi zaman dan era yang global sekarang, pertahankan akidah, pertahankan agama, pertahankan kemurnian akhlak kita. Siapapun yang mengakui seorang Islam harus betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah menjelaskan, Taraktu fikum amrain, ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Orang yang keluar dari Al-Qur'an dan hadis maka dia akan sesat selama-lamanya dunia dan akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bazurin yang telah menyampaikan materi dan subhanallah sangat bagus sekali tadi bisa. Iya, dan tadi ada hal yang menarik sekali yang disampaikan oleh beliau bahwa Islam itu ibarat permata yang sangat mahal yang harus dijaga keislamannya. Iya, pemirsa. Kami masih menantikan partisipasi Anda para dai dan da'i maupun santriwan santriwati di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Waktu yang kami berikan hanya 3 menit. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik mungkin tentunya Mas Vicky. Iya. Dan juga perlu kami ingatkan juga untuk para dai dan da'i ketika nanti menyampaikan materinya bisa uh, mengikuti uh, atau mensertakan kalau misalkan menggunakan Al-Quran surat apa ayat berapa dan hadis riwayatnya siapa. Iya. Baik, nampaknya sudah ada penelpon kembali. kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Passwordnya dulu Bapak. Balihu ani walau ayah. Balihu ani walau ayah. walau Subhanallah. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Wawan Darmawan di Tangerang. Iya, tema kita pada pagi hari ini memelihara kemurnian Islam. Waktunya hanya 3 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa TVRI di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini, ada satu yang perlu kita ingatkan. Bahwasanya kita umat Islam tahu benar bahwa Islam adalah agama yang mulia, agama yang paling baik, agama yang paling baik di antara agama-agama yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Inna 'inda Allahil Islam." Bahwasanya agama yang paling mulia agama yang paling baik di sisi Allah yaitu adalah agama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam berperilaku baiklah, berperilaku yang baik di muka bumi yang Allah ciptakan ini. Karena sungguh tidak pantas sekali agama yang kita anut, agama yang kita pegang, kalau kita berakhlaknya buruk, berakhlak yang besar seperti akhlak orang-orang Yahudi. Mari kita jauhkan sifat orang Yahudi walaupun mereka merayu kita, mereka ingin merangkul kita, ingin bergabung dengan mereka, jauhkan hal-hal yang demikian itu. Karena Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَبِعَ مِلَّتَهُمْ bahwasanya Orang Yahudi tidak akan pernah ridho. Orang Yahudi tidak akan pernah senang kepada kita umat Islam apabila tidak mengikuti ajaran dan ajakan mereka. Oleh karena itu, kepada para pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan, marilah kita jaga diri kita. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sayangi sesama Islam dan sesama manusia. Tapi khusus untuk orang Islam saja. Adapun kepada mereka orang Yahudi, kita kembalikan kepada firman Allah. In lakum dinukum wasin. Agama dia untuk dia, agama kita untuk kita. Mudah-mudahan apa-apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekhilafan saya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan dari Tangerang yang sudah menyampaikan dakwahnya tepat waktu. Tepat waktunya, hmm, alhamdulillah hmm, ya. 3 menit. Dan kami mengundang juga para da'i ini khususnya Karena belum tersambung satupun Dari empat peserta semuanya da'i Dan para da'i ya, tentunya bisa meramaikan pagi, eh, pagi hari di Teledakwah sudah yang tersambung, Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, Alhamdulillah nih hmm. Passwordnya dulu Ibu Iya Baliku Ani walau ayah Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Ayu Putuhat dari Sukabumi Ibu Ayu Putuhat dari Sukabumi ya. Baik, temanya memelihara kemudian Islam ya. Dan kesempatannya cuma 3 menit saja dipergunakan dengan baik Ibu ya.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 Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim telah menciptakan makhluknya yaitu manusia. Selanjutnya manusia itu supaya hidup bahagia, supaya hidup selamat di dunia dan akhirat, maka Allah menurunkan aturannya yang disebut dengan Islam. Kita selaku umat Islam wajib memahami dan wajib mempertahankan serta menjaga kewibawaan dan kemurnian Islam dengan cara mengantisipasi dari hal-hal yang dapat merusak terhadap kemurnian Islam. Di antara hal-hal yang dapat merusak dan merongrong terhadap kemurnian Islam, di antaranya adalah yang pertama perpecahan, yang kedua ketertinggalan, yang ketiga kebodohan, yang keempat kemiskinan, dan yang kelima adalah pemurtadan. Lima hal inilah yang harus kita waspadai. Apabila umat Islam sudah tidak mempedulikan lima hal ini, maka kelima hal ini akan akan merusak terhadap kemurnian Islam. Apabila umat Islam sudah mengalami perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri, artinya umat Islam sudah mengalami kelemahan. Padahal Islam adalah suatu agama yang menganjurkan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keindahan. Rahmatan lil alamin. Tidak hanya dengan sesama umat Islam, tapi juga dengan non-Islam bahkan dengan segenap makhluk Allah wajib meng, apa, menjalin hubungan dalam hubungan yang cukup harmonis. E, oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib memelihara yang namanya kemurnian dan kewibawaan Islam uh, apabila umat Islam sudah uh, tidak mempedulikan, maka umat Islam akan dilanda oleh kelima hal ini. Apabila tidak bisa menjaga terhadap kemurnian Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat uh, dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu Futuhat dari Sukabumi, Alhamdulillah. Da'iahnya akhirnya datang juga nih Iya akhirnya muncul kembali Iya Dan tadi Ibu Ayu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik Yang sangat indah dan penuh dengan kedamaian Jadi untuk itu kita harus bisa memelihara kedamaian Dengan semua umat beragama dimanapun berada Dan sepertinya sudah ada yang tersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, passwordnya dulu Bapak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Yori di Tebet. Pak Yori, apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Iya, baik ya Pak ya. Temanya adalah menjaga, memelihara kemurnian Islam. Waktunya hanya 3 menit, silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syurah li sadri wa yasirli amrihi wa hlul uqdatan min jisani afgal Menjaga kemurnian agama Islam adalah menjadi tugas daripada diturunkannya para nabi-nabi. Para nabi-nabi tersebut tugas utamanya semua adalah melakukan purifikasi agama Allah. Di mana orang-orang liberal, orang-orang sekular, dan orang-orang yang mencampur adukkan budaya dan keyakinan agama lain menjadikan agama yang diturunkan kepada Allah eh, agama Allah menjadi tercampur-campur sehingga tidak terlihat mana yang sebenarnya berasal dari Allah, mana yang sebenarnya buatan manusia. Di mana mitos dan legenda tercampur baur dengan agama yang diturunkan kepada Allah. menurunkan e, dengan agama yang Allah berikan. Di mana sebenarnya dalam kehidupan itu sendiri falsafah hidup, ilmu pengetahuan dan hati nurani adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur daripada apa yang dilakukan seseorang. Falsafah hidup seorang muslim tidak lain tidak bukan adalah akidah, syariah, dan ahlakul karimah. Itu tidak bisa keluar daripada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu pengetahuan, baik itu adalah ilmu alam atau ilmu sosial memang bisa dicari tanpa bertentangan daripada apa yang menjadi akidah, syariat, dan ahlul karimah tadi. Dan kemudian apabila sudah dicukupi oleh falsafah hidup dan ilmu pengetahuan, barulah hati nurani mulai melengkapinya agar apa yang kita lakukan tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah disebutkan tadi. Seorang muslim yang menjaga kemurnian agama Allah, taat kepada Allah dalam semua perintahnya, berserah diri khusyuk, berhenti pada batas-batasnya. Melaksanakan perintahnya walaupun bersentangan dengan hawa nafsunya dan patuh kepada petunjuknya. Demikianlah semoga hal ini menjadi uh, kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yori dari Tebet yang telah menyampaikan dakwahnya. Iya, sudah lama Pak Yori ya, baru baru muncul baru lagi. Muncul lagi. Iya, betul sekali dan mudah-mudahan para dai dan daiya dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami nanti Anda dapat bergabung menghubungi kami di nomor telepon 5743476 atau di 0215743478. Ya, baik dan tentunya sebelum Anda kembali tersambung bersama kami, nampaknya uh, waktu untuk sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitar sudah masuk. Mari kita dengarkan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Baik, terima kasih masih bergabung bersama kami di acara tele dakwah dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menunaikannya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nampaknya peserta yang tadi itu peserta terakhir ya Mas Iya, Pak Yori merupakan peserta terakhir untuk tele dakwah pagi hari ini Sabtu 19 19 Maret 2011 dan tentunya sebelum kita mengetahui siapa penyampai terbaik atau pemenang pada teredau pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama evaluasi yang akan disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita yang pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahbihi wa man tabi'a wa wala Segenap pemirsa rahimakumullah Bersyukur kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan rahmat dan karunia-Nya Pada pagi yang cerah ini Allah telah izinkan kita untuk bersama-sama Mencoba mengangkat sebuah tema yang aktual dan tetap faktual serta kontekstual Tema itu adalah memelihara kemurnian Islam. Enam orang da'i dan da'iyah kita sudah mencoba memaparkan dengan berbagai macam rujukan sebagai maraji yang diangkat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pertama kita lihat Bapak Sufyan dari Kalimantan Timur. Kita lihat Bapak Sufyan ini adalah salah satu da'i kita yang paling rajin bahkan di catatan kami uh, sangat jarang beliau absen ya Ustaz ya jarang absen ini beliau nih Uh, kita salut apresiasi khusus dari kami sebagai Dewan Hakim uh, semoga Pak Sofian tetap rajin tetap gigih sekaligus tetap antusias untuk uh, menggemakkan Islam dari satu saat ke saat berikutnya kami lihat materi uh, dan intonasi yang disampaikan oleh Bapak Sufyan Alhamdulillah semakin baik hanya bahasan perlu diperluas lagi karena tadi kami lihat uh, waktu masih tersisa sekitar dua menit sehingga dalam hal ini Pak Sufyan untuk berikutnya silahkan uh, eh, mengikuti kembali mudah-mudahan uh, Pak Sofian akan terus meningkat dengan kemampuan yang dimiliki dan upaya yang dilakukan oleh Bapak Sofian untuk terus menggali, menelaah sekaligus mengaplikasikan kristalisasi nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Kasman dari Palopo, Sulawesi Selatan. Kami lihat uh, penajaman materi pokok masih diperlukan karena fokus uh, bahasan kita adalah memelihara kemurnian Islam. Konklusi yang Bapak ambil uh, terkesan dadakan sehingga uh, nampak sekali dipaksakan. Kendati memang kita lihat uh, upaya Bapak sudah cukup baik. Mudah-mudahan uh, pada saat-saat berikutnya akan lebih baik lagi. Dan kemudian uh, rujukan yang Bapak ambil dengan Eh, kalimat itu Udu'ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah Ila akhiril ayah itu juga Uslub ini mohon ditambah lagi dengan syarah-syarah eh, hadis-hadis uh, yang muktabar. Yang ketiga uh, berikutnya peserta yang ketiga dai kita Bapak Baijuri dari Kalimantan Selatan. Uh, menurut pengamatan kami penyampaian Bapak sudah cukup bagus Demikian juga uh, kami melihat perujukan yang diambil juga cukup jelas. Uh, kita berharap mudah-mudahan uh, kemampuan Bapak mengaplikasikan di masyarakat terus Bapak pertahankan sekaligus moga-moga atas ridha Allah Subhanahu wa taala Bapak terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya uh, Bapak Wawan Darmawan dari Tangerang. Bapak Mawan dan uh, Darmawan dari Tangerang Eh, kalau tidak salah ingat kami, kami juga pernah men mencoba menilai Bapak dan saat ini juga sudah cukup bagus dengan membawakan uh, rujukan daripada uh, salah satu surah dari dalam Al-Quran. Mudah-mudahan uh, berikutnya juga uh, penegasan Bapak dalam memberikan beberapa contoh konkret akan lebih ditonjolkan. Yang kelima, Al-Mukarramah, Da'iyah kita, Ibu Ayu Futuhat dari Sukabumi, Sebenarnya ibu cukup bagus, hanya kesan ibu membaca sangat kelihatan di kami. <laughs> Sehingga dari sini uh, kami melihat untuk di masa yang akan datang, ibu boleh membaca asal tidak kelihatan oleh Dewan Hakim. <laughs> Di sini yang perlu uh, ibu, kami garis bawahi, tolong pengembangan materi itu tanpa harus melihat teks. Sehingga uh, bahasan yang kita perlukan adalah hal-hal yang bersifat uh, tekstual tetapi uh, kita perlu mengembangkan kembali dalam bentuk uh, yang bersifat kontekstual. Terakhir Bapak Yori dari uh, eh, Tibet, pengembangan uh, materi Bapak sebenarnya sudah bagus tapi belum tuntas. Uh, demikian pula uh, diperlukan contoh-contoh konkret dalam keseharian kita Atau apa yang bersifat aktual dan faktual, faktual dalam keseharian sangat diperlukan. Itulah dakwah sebenarnya adalah sebuah upaya dalam menyajikan Islam uh, dalam pemaparan dakwah ini kita memerlukan metodologi dakwah, strategi dakwah sehingga audiensi terbawa sekaligus mampu memahami dengan pola merangkul tidak memukul mengajak tidak mengejek semua permasalahan diulas dengan penuh argumen tidak dengan penuh sentimen Enam peserta menurut hemat kami berdua insya Allah semuanya sudah pada baik Ustaz ya Pada baik insya Allah uh, eh, Di antara yang baik insya Allah mungkin ada salah satu yang terbaik Jangan putus asa terus berjuang karena Islam tidak menghendaki umatnya untuk berputus asa dalam sebuah perjuangan syariah ini Semoga riba Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita Sekaligus Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk meraih atau mencari Eh, kristalisasi nilai-nilai riba Allah yang berserakan. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kafir kepada Profesor Dr. Kiai Haji Hambali yang telah menyampaikan evaluasinya dan semoga semakin memberikan kita poin-poin tambahan Amin. untuk bisa kita memperbaiki penyampaian kita Baik. khusus untuk Anda para dai dan dia di dakwah selanjutnya insya Allah. Iya, betul sekali. Dan sebelum kita mengumumkan siapa peserta terbaik pada pagi hari ini, tema kita pada pekan depan adalah kematian adalah nasihat. Ya, tema kita adalah kematian adalah nasihat. Dan peserta terbaik pada pagi hari ini yaitu Bapak Baizuri dari Kalimantan Selatan dengan nilai 154. Selamat kepada Bapak Baizuri yang menjadi peserta terbaik pada pagi hari ini dan kami harapkan Bapak segera untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan juga identitas diri kepada TVRI dikirimkan secepatnya. Iya, berkawah kepada Bapak Baizuri dari Kalimantan Selatan yang telah terpilih sebagai penyampai terbaik dan mudah-mudahan juga para dai dan daiyah lainnya bisa terus bisa bergabung bersama kami dan bisa menjadi pemenang nantinya insya Allah menjadi penyampaian terbaik di tele dakwah tele dakwah selanjutnya. Dan masih banyak kesempatan insya Allah Mbak Ivi ya untuk ya, betul keserta ya. Iya. Bagi yang belum beruntung pada pagi hari ini jangan kecewa dan jangan berkecil hati. Insya Allah di pekan depan Anda dapat menjadi peserta yang terbaik. Sekali lagi tema kita adalah kematian adalah nasihat dan kami saya Liz Grafina dan rekan saya Tiga Zulfika tentunya juga beserta seluruh kerabat, kerabat kerja yang bekerja pada pagi hari mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua dan insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dan tentunya setelah ini Anda masih bisa juga menyaksikan Hikmah Pagi Sekali lagi ila likofi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.